Seluruh Jakarta Memurnikan akidah Menebarkan sunnah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bisanin la yamitin Nama ba'du Pendengar radio muslim yang semoga selalu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama dan utama Marilah kita selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan salah satu bentuk pujian rasa syukur yang paling besar adalah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar radio muslim yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga solawat juga salam terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat dan kepada para pengikutnya. Uh, sebelumnya kita sudah belajar beberapa eh, materi-materi uh, yang berkaitan dengan hukum ilmu tajwid yang mana pada uh, kesempatan kali ini kita memakai buku ya Syarah Tufatul Atfal yang diterjemahkan oleh beliau Al Ustaz Abu Ya'la Kurnaidi Hafizahullah Ta'ala yang mana buku ini merupakan uh, Syarah Tufatul Atfal yang aslinya judulnya adalah uh, eh, Ar-Irtiqa'ut Tilal ya Litiqa'il Durarut Fatil Atfal. Ya, jadi uh, buku ini adalah buku terjemahan yang disyarah oleh uh, Syekh Abu Abdi Tawab Abdul Majid Ar-Royash. Pendengar radio Muslim yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelumnya pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari beberapa uh, bab terutama tentang nun sukun dan terutama tentang mim sukun yang berarti uh, kita sudah menguasai atau melewati beberapa pelajaran yang cukup banyak ya di mana ada hukum-hukum yang harus kita perhatikan di dalamnya ya yang harus kita penuhi kaidah-kaidahnya dalam membaca Al-Qur'an ya seperti ikhfa seperti idgham seperti iklab ya dan juga nanti ada hukum mim sukun seperti hukum idgham mimi seperti pula hukum ya ikhwa syafawi dan seterusnya. Maka hal tersebut wajib kita kuasai ya. tidak masalah tidak uh, eh, ngerti teorinya gitu ya. tidak masalah sebenarnya. Ya jadi uh, apa istilahnya nggak ngerti teorinya nggak apa-apa yang penting benar bacaannya. Ya yang penting benar bacaannya. Tapi kalau mau mengajar ke seseorang ya mengajarkan ke seseorang ya harus tahu teorinya ya Nah, nanti ditanyai sama muridnya ini hukumnya apa? Ya pokoknya kayak yang Nah, kan itu kan ya bukan jawaban gitu ya. Pokoknya kayak gini. Nah, itu bukan jawaban. Namun ya hendaknya kita juga mempelajari teori ya. Uh, yang seperti apa dikatakan oleh ya Syekh Abdul Karim ya hafizahullah taala bahwasanya uh, praktek itu 90% ya teori itu hanya 10% ya. Nah, jadi untuk membaca Al-Qur'an ya belajar membaca Al-Qur'an itu praktiknya sampai 90% ya. 10%-nya teori aja gitu ya. Nah, jadi nggak terlalu banyak teori ya, tidak terlalu banyak untuk di awal-awal ya kecuali nanti kita menekuni bidang kiroah tertentu maka kita juga harus tahu teori-teori yang ada di dalamnya. Nah, Eh, di sini kita hanya belajar dasar, maka kita juga harus sering-sering praktek. Ya di rumah sering kita praktikan. Ya, alhamdulillah ya kalau sekarang di tempat kita ya di Indonesia ini eh, banyak ya Al-Quran Al-Quran yang sudah istilahnya diwarna-warni gitu ya untuk menerangkan oh ini iklab, oh ini idgham, oh ini yang seperti ini gitu ya itu sudah banyak. Ya, eh, karena ya tadi ya untuk menanggulangi kesalahan-kesalahan yang ada. Ya maksud mereka baik ya, yaitu untuk menanggulangi kesalahan-kesalahan yang ada. Tapi al jadi berwarna-warni gitu ya, jadi berwarna-warni. <laughs> nah, ya uh, ya ala kulli hal ya itulah uh, yang harus kita perhatikan di sini ya. Kita harus uh, belajar ya, belajar, belajar dan terus belajar dalam uh, memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, eh, kita lanjutkan pada pembahasan hukum lam pada alif lam dan pada lam fi'il. Yang mana kita sudah jelaskan kemarin bahwasanya ada di sini pembahasan tentang alif lam. Ya, kita sudah sampai kemarin pada uh, lam ta'rif. Ya, lam lam ta'rif. Ya, maksudnya di sini alif lam atau dikenal dengan lam ta'rifiyah adalah lam sukun tambahan yang masuk kepada isim kemudian merubahnya dari bentuk nakirah ke bentuk ma'rifat. Misalnya masjidun, ya masjidun. Kalau ketambahan alif lam jadi al masjidu. Nah, itu namanya alif lam tak takrif Ya mana e, kita itu kalau kita belajar bahasa Arab ada nakirah, ada ma'rifah. Ya ada nakirah sama ma'rifat. Kalau di bahasa Inggris ya ada the gitu ya Ya, seperti itu modelnya ya. Do itu kalau di dalam bahasa Arab ya alif lam ya seperti itu. Nah, e, di sini kemarin juga kita sudah jelaskan pula bahwasanya e, arti dari bait ya mini bagi hajjaka wa khaf aqimah ya mini bagi hajjaka wa khaf aqimah artinya kemarin apa apa kemarin kira-kira Oh, ah, udah lupa gitu ya. <laughs> Mini bagi hajjaka wa akima aqimah. Apa carilah ya. Hajimu. Ya, hajimu maksudnya agar mabrur gitu ya. Wa akima aqimah apa wa Takutlah pembatalnya. Ya, takutlah atau ya takutlah pembatal pembatalnya. Jadi uh, sebelum kita haji, sebelum kita umrah ya harus tahu ilmu-ilmunya, apa yang membatalkan ya Nah, jadi ada persiapan khusus untuk kita ya. Di sini diterangkan ya secara ya secara terang di sini bahwasanya ini bagi haji wa akima. Ya, selain belajar Al-Qur'an kita ditegur juga masalah bab haji di sini ya, bab haji bahwasanya uh, kita suruh mempelajari bab haji dengan benar gitu ya. Wa khaf dan uh, cari pula bab-bab pembatalnya ya. Jadi jangan uh, apa istilahnya sia-sia gitu. Yang selanjutnya Fanihima idghamuha fir arba wa ashratan aida wa ramzaha fa. Nah, di situ ada juga yang ini bagi hajjaka wa khuf aqimah itu merupakan huruf-huruf apa komari komaria ya komaria sedangkan yang tiba thumma sil ruhma fuzdif dani'am da'su al-dhanni zur syarifanil karam itu merupakan apa alif lam syam syamsiah ya yang mana artinya kemarin apa qibl thumma sil apa artinya jadilah orang jadilah orang yang baik ya tib ya thumma sil ruhma kemudian apa sambunglah tali rahim terus tafuz dhif dani'am maka engkau akan berun beruntung ya ya dif dani'am bergaulah dengan orang-orang yang dani'am orang-orang yang ba baik ya da' su dhanni jauhilah apa suudzan zur syarifanil karam ya kunjungilah orang-orang yang mu, mulia karena kemuliaannya ya yang selanjutnya walamul ula wa ila samiha qarmiyah walamal ukhra samiha syamsiyah. Ya, yang pertama qomariyah, yang kedua syamsiyah. Kemarin kita juga sudah jelaskan ya bahwasanya ada syarahnya di uh, belakang kita coba baca lagi. Ya kemarin sudah kita baca ya sampai idhar qomariyah. Intinya idhar qomariyah ini adalah ya apabila kita baca maka kita dibaca dengan je jelas ya idhar koma ria ya biasanya kita sering nyebutnya apa alif lam syam eh, alif lam eh, alif lam apa koma komaria al komaria langsung dipraktekan al komaria eh, al biru al fatah kita langsung praktek gitu ya kalau sia nggak kita baca al syam sia tapi kita baca ash sia secara tidak langsung kita sudah praktek di situ Ya di dua kata tersebut sudah sudah kita praktikan. Ya jadi biar nggak bingung gitu ya, nggak bingung. Nah, di sini idhar komar ya dia hukumnya idhar ya dibaca dengan idhar jelas. Nah, kita masuk ke bagian al idgham. Kemarin sudah kita jelaskan bagian uh, idhar komari. Ya, lam ta'rif diidghamkan apabila setelahnya ya ada 14 huruf yaitu idgham komari. Semua sudah terkumpul. Tadi ya sudah dikatakan tip dan seterusnya. Apabila ada salah satu huruf tersebut, maka alif lamnya itu diidghamkan. Ia dinamakan dengan idgham syamsi. Ya, ia merupakan idrom bi ghairi gunnah. Tadi kan Idrom bi ghairi gunnah. Nah, ini ada lagi di sini istilah idrom bi ghairi gunnah. Ya, terus kecuali huruf nun. Nanti huruf nun apa Idrom bi bi gunnah. Ya, idgham bi bihunna. Ya kalau nun. Kalau mim gimana? Kalau mim. Kalau mim gimana? Mim? Hmm? Kalau mim, mim itu masuk ke al koma komaria ah. gitu ya. Ya, mim masuk ke al komaria. Kalau uh, yang ini nun saja. Uh, bareng dia. Ya di sini mereka berpisah. Ya nun sama mim di sini dia berpisah. Nah, jadi cuma nun saja ya, nun saja yang uh, disebut idrom bi gunnah di sini di bagian bab alif lam. Nah, jadi babnya beda-beda ya. alam alif lam sendiri, nanti nun sukun sendiri, mim sukun sendiri gitu ya. Ini babnya beda-beda. Ya, mustalahatnya istilah istilah-istilahnya itu beda. Ya, jangan dia campur aduk nanti ya. Jangan dicampur aduk. Ya, jangan dicampur aduk. Ya, idgham di sini masuk. Ya, ini pembahasan alif lam bukan pembahasan nun sukun dan mim so mim sukun. Ya, jadi kalau ditanya misalnya apa hukum Apomatul kubro ya nanti jawabannya macam-macam ya ini bisa dibedah satu-satu alif lamnya bisa kita bedah poknya kita bisa uh, hukumi apa nanti mimnya bisa hukumi apa gitu ya nah, jadi satu-satu nanti ya jadi satu-satu nah kalau kita perhatikan ya lam diidghamkan padanya dengan idgham biguna bihunnah dan kadarnya dua dua harokah ya itu ambiguna dua kadarnya dua harokat huruf-huruf ini mencakup huruf ujung lidah tepi lidah dan shin termasuk huruf tengah lidah kita tidak jumpai di sini huruf-huruf apa huruf-huruf apa uh, apa al al halq gitu ya kita tidak jumpai al al halq nah, di sini nggak ada ya kayaknya ya tidak ada al halq ya nah, di sini uh, kita jumpai hurufnya ujung lidah tepi lidah dan e, termasuk tengah lidah. Nah, kita coba praktikannya. Ya, ya insya Allah mudah ya ini yang seperti ini. Ya, insya Allah mudah. Yang tidak sulit. Ya, ini cuma kita ingin faham baitnya. Ya, belajar di sini kita belajar baitnya gitu ya. Kita harus fokus ke baitnya. Ya, fokus ke baitnya. Oh, bait ini maksudnya ini. Bait itu maksudnya itu. Gitu. Ya, jadi selain praktek ya kita ngerti arti bait-baitnya. Jadi kalau ditanya orang, ini bait ini maksudnya apa? Nah, kita harus bisa menjelaskan. Ya, Ah, masya Allah gitu jadi pengajar nanti ya mas-masnya <laughs> Masya Allah. Nah ya kita lanjutkan ya. ya contoh ya. Uh, silakan uh, saya praktekkan yang pertama dulu ya ketika alif lam ketemu dengan nun maka kita baca dengan gun gunna ya Anas ya Anas, nah gitu ya Anas, nah, seperti itu jadi nggak boleh cepat-cepat Anas nah itu keliru ya Anas seperti itu Oke naam ya silakan dipraktekkan mungkin dari Mas Rosi terlebih dahulu monggo Mas Atomah ya atomah nah, di situ bagaimana cara membacanya ya po di situ ditasdidkan ya ya terus memnya juga ditas tasdidkan kalau kita belajar ya di bagian bab ini Eh, kira-kira ada hukum apa kira-kira? Alif apa ini? Mat tobi'i bertemu dengan tash tasdid apa? Wajib. Nah, kok wajib gitu ya? Itu hamzah ya, ada wajib mutasil. Oh iya. iya. Yang maca ismun fasil itu adalah hamzah. Lah kalau mat bertemu dengan tasdid. Nah, apa kira-kira? Mat lazim kalimi mu musakola ini yang <laughs> mana ini gitu ya yang mana gitu ya ini panjangnya enam harokat ya enam harokat kalau mat wajib bisa empat bisa lima ya nanti beda gitu ya mat mat khusus mat lazim ya kalimi musakol sama kalimi mukhaffaf itu enam ya mereka jadi punya spesial tersendiri gitu ya dalam Al-Qur'an makanya kita beri uh, tahu di sini ya jadi uh, bacanya juga harus enam 6 harokat gitu bukan bacanya dengan 4 harokat. Nah, kebanyakan kita e, salah di sini adalah dibaca dengan 4 empat harokat. Ya, maka dan membacanya khusus untuk mim dan nun itu maka ada gunnah ya ada ada bagian gunnah beda dengan yang lainnya nanti ya kalau yang lainnya misalnya yang bawah ya misalnya kalau kita temui di Al-Qur'an misalnya hajja dinaikkan ya had. Nah, seperti itu. Jadi bukan serta-merta cuma haja. Nah, bukan, tapi haja. Nah, kecuali dua huruf ini. Ya, waladhdallin. Nah, ada diangkat sedikit. Ya, tidak serta-merta cuma haja. Nah, Anda. Ya. Nah, kecuali mem sama nun. Diingat-ingat, mem sama nun. Nah, di sini kita membacanya bukan diangkat ya, bacanya dengan guna. Ya. at ya, at Nah, jadi bukan at Nah, keliru yang seperti itu. Ya, karena di situ ada mem. Ya, kalau kita nanti bedah lagi, dia nanti ada hukum uh, eh, gunnah di situ ya, mimnya diso ditasdidkan, ya, ditasdidkan di situ. Jadi hati-hati di situ ya. Nanti tom nah, mim ketemu mim nanti. Ya, jadi kayak itu mimi modelnya. Nah, nah, ya jadi hati-hati di di situ. Terus kalau nun contohnya banyak ya. Nah, kalau nun banyak contohnya juga ada nun, ada mim. Nah itu Misalnya mana, nah, seperti itu. Nah ini juga harus kita perhatikan ya ketika membaca al Al-Qur'an. Mim sama nun itu tidak kita hentakkan. Ya, nah, itu tinggal-tinggal. Oke, coba ulangi Mas, silakan. om Mm -mm, terus. Ad. Eh, ini dulu, Mas <laughs> Rasid dulu, monggo. Atin. Coba ulangi. adin, Nah, D-nya disempurnakan dulu. Adin. adin, Nah, Oke, terus? Asawab. Terus? as Terus? asirat, asirat, asirat Oke, coba selanjutnya Mas, monggo. Az-zalimun. Uh -uh, bagus, terus? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Terus? Az-Zujajah. Uh -uh, terus? At-Taibun. Oke, okay, ya. Kalau ini hukumnya apa ini? Wajib. Ya, kamu kok wajibnya sekarang? <laughs> Nah, kalau ini hukumnya apa ini? Ya, nah, nanti dilihat lagi ya. Ada ibun. Nah, ini ya bak wajib ya. Mutasil ya dalam satu ka, kata ya. Coba ulangi Mas. Ada ibun. Mm -mm, terus asyayatin. Nah, nunya ditampilkan. Asyayatin. Mm -mm. Abolin, Nah, ya itu kurang itu ya, yang Abolin kurang uh, apa ya kayak gelombangnya gitu kurang tulisnya di sini. Ya itu bisa ditambahi sendiri gitu ya. Nah, mungkin kurang memang di sananya. Nah, oke okay, ya yang selanjutnya an ya Alail ya a, ya. Nah, sekarang saya tes satu-satu. Coba dari uh, Mas Rosid. Ini yang satu ini bacanya gimana? Uh, uh, yang ya uh, uh, gimana itu kira-kira? Adzakirin. Oke, okay, terus Mas Medi gini ya. Azakirin. Oke, okay, naam ya, Allah ya. Sudah bagus-bagus dalnya gitu ya. Kadang dal itu jadi kayak dal gitu ya. Nah, ini diperhatikan baik-baik. Nah, tapi nanti ada juga di Al-Qur'an yang yang uh, bacanya adzakarain itu ada juga yang model muncul kayak gitu ayat-ayat riba ya mirip dengan ini tapi ada pembahasannya sendiri ya terus uh, tanbih catatan kita lihat di sini bahwasanya huruf mat yang tidak akan berada uh, huruf mat tidak akan berada setelah alif lam ya hendaknya diketahui hal hal tersebut ya masya Allah ya nah ini pembahasan alif lam kita sudah selesai Selanjutnya kita di bait terakhir. Ya di bait di alif lam terakhir. Di situ diterangkan bahwasanya wa adhiranna ya wa adhiranna ma fi'li mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa ya waltaqa artinya di situ bahwasanya dan izharkanlah ya dan ilharkanlah lam fi'il ya lam fi'il secara mutlak ya secara mu, mutlak yakni pada contoh berikut Al taqo qulna qul na'am ya qul na'am itu lamnya di situ nah ini dibahas di sini ya insyaallah ya kayak gini aja di, di, di maksudnya beliau masya Allah saking telitinya ya qul na'am lamnya di situ yang disukunkan itu diidharkan soalnya nanti ada pembahasan yang ada uh, rada jelimet sedikit terus wa qulna ya wa qulna wal taqa ya wal taqa ya di situ wal taqa nah, al taqa nah nanti kita coba uh, bahas ya masalah ini Syarahnya, ia adalah lam fi'il yang sukun, yang berada di tengah ujung kata. Jadi di situ diperhatikan baik-baik bahwasanya e, di situ kita lihat bosnya ia adalah lam fi'il yang sukun yang berada di tengah atau di ujung. Perhatikan, di tengah atau di ujung, ya. Dan ia adalah salah satu huruf dari huruf fi'il yang asli. Ya, fi'il kalau kita belajar bahasa Arab itu apa? Kata kerja. kata kerja ya, kata kerja. Naam. Apabila terdapat lam fi'il di tengah, maka ia tidak memiliki hukum kecuali satu, ilhar. Ya, ini yang berlaku baik untuk fi'il madhi, fi'il mudhari. Itu uh, fi'il yang lampau dengan yang sekarang atau masa masa datang, ya. Hal wal istiqbal. Terus uh, contoh fi'il madhi kita bisa baca qulna, ya. Nah, Qul, qulna. Terus waja'alna, ya. Yalhath, ya, ada fi'il mudhari. Yaltaqit, uh, nah, yaltaqituhu terus wal wala yal tafit. Nah, di situ perhatikan bahwasanya eh, lam-lam uh, di situ semuanya dibaca dengan id idhar, tidak dibaca dengan uh, apa? Uh, tidak bisa dimasukkan diidhamkan gitu ya. Nah, sedangkan apabila lam fi'il terletak terletak di ujung kata, perhatikan, maka ia memiliki dua hukum. Yang pertama diidghamkan atau diid idharkan. Nah, ini yang saya maksud ada perinciannya ternyata. Ya, misalnya yang diidghamkan apabila setelahnya huruf lam atau ra maka diidghamkan karena sebab namanya tamatsul, kemiripan ya, karena kemiripan dan sebab idghamnya pada ra adalah taqarrub, dekatnya makho makharijul hurufnya. Jadi uh, lam sama ro itu di sama-sama di ujung ya pada di atas dua gigi seri atas. Ya, lam sama ro itu deketan sekali ya makanya kalau kita uh, belajar uh, ilmu tajwid biasanya lam sama ro itu uh, setelah setelahan gitu ya maksudnya nun dulu lam dulu biasanya pembahasannya gitu jadi sangat dekat karena sangat dekat tadi kalau lam sama lam sama ya maka perhatikan kalau dia letaknya di ujung maka perhatikan kalau tadi kan uh, di tengah atau di ujung gitu ya kalau di ujung maka apa uh, akul lakum maka dia dimasukkan ya wa qurrabbi wa qurrabbi kita tidak boleh baca wa qul rabbi nah, gitu ya kayaknya nggak bakal salah karena ada tasdidnya gitu ya karena bakal ada tas tasdidnya coba kalau nggak ada tasdidnya nah, pusing sendiri nanti ya terus Qul lil ladina. Nah, perhatikan. Qul lil ladina. Maka kita tidak membaca serta merta cuma Kulliladina, Tapi kulliladina, kulliladina Ya, sehingga apa? Ditas tasdidkan, ditampakkan. kulliladina Ya, akulakum Tidak cuma akulakum, akulakum, ya, ya, tapi akulakum Seperti itu ya. Diperhatikan baik-baik. Ya, jadi uh, ini ada kekhususan ter tersendiri. Oke, nah, coba dipraktekkan dari Mas Rasid silakan. Aqul lakum. Aku nah, aqul lakum. Aqul lakum. Mm Wa Oke, coba di apa? Di Diwakafkan coba belajar di diwakafkan coba. Wa rabb. Oke, terus? Qul. Nah, qul. Aku. Heeh. Qul Oke, okay, ya qul Oke, okay, coba Mas lanjut. Aku lakum. Mm -mm. Wa kurrab Wa kurrab Coba. Wa kurrab Oke, okay, terus qul Nah, ya. Nah, selanjutnya idhar, hal itu terjadi pada setelahnya selain huruf lam dan ro, nah, ya. Wadawak ala qul huwa qul na'am. Nah, ini sama dengan yang di atas. Ya, penjelasannya di atas. Nah, beliau cuma mau menjelaskan di sini penjelasannya ada idgham. Nah, ya. Nah, itu pada pelajaran kali ini sebenarnya masih panjang ya yang ingin dijelaskan ya. Nanti kita akan jelaskan tanbihat beberapa uh, catatan penting di sini ya bahwasanya ada beberapa lam ya yang memiliki uh, apa penjelasan lebih lanjut. Ya di sini penulis hanya menjelaskan dua. Ya terus juga nanti kita akan berikan contoh di bagian uh, eh, idrom yang mana tidak dibaca dengan idrom. Ya itu ada ya misalnya kalla bal rana ala ya kalla bal rana lam ketemu ro tapi tidak dimasukkan seperti kata-kata wakurab -kata, tapi kalabal di situ ada sak sakta ya itu adalah salah satu contohnya nah insyaallah uh, pertemuan mendatang kita akan uh, tambahkan eh, misalnya lamul amr ya terus lamul isim terus lamul harf yang mana itu merupakan penjelasan tambahan dari uh, hukum lam yang pada masuk pada fi'il ya ada lam yang masuk pada fi'il wallahu ta'ala ana bisawab nah Baik, KRB Jazakallah Khairan atas ilmu yang telah disampaikan di materi kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah Sobat Muslim kita ikuti kembali materi yang disampaikan oleh KRB Yuliantoro Tadi sampai halaman ke-22 Sobat Muslim Matan ke-29 yang kita dengarkan Materi tentang idhom dan idhar ya Dalam lam fi'il yang sukun Dan insya Allah untuk materi selanjutnya akan dibahas di pertemuan yang selanjutnya Nah, kita saat ini masuk di sesi praktik dan sesi tanya jawab. Silakan sobat muslim bisa sampaikan atau ajukan pertanyaan. Untuk pertanyaan atau uh, materi yang belum jelas seperti itu bisa ditanyakan atau tentang materi yang sebelumnya atau materi lainnya bisa ditanyakan melalui SMS atau chat WhatsApp ke 0823 2727 5333. Dan untuk uh, praktik kita pada kesempatan kali ini sebelumnya sudah diselesaikan Quran surat Al-A'la Berarti kali ini di surat Aporik ya, kayak. Ya, ya insya Allah. Surat Aporik. Silakan bagi sobat muslim yang ingin praktik bacaannya bisa disiapkan mushafnya di Quran surat Aporik. Nah, ya. Uh, kita akan coba membaca surat at Nah, ya. di sini uh, kita lihat nanti beberapa hukum-hukum yang ada di dalamnya.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 Mau dari siapa dulu? <laughs> coba dari Mas Rosi dulu Monggo Bismillahirrahmanirrahim. Coba ulangi Bismillahirrahmanirrahim. uh -uh. والسماء والطارق terus وما أدراك ما وما أدراك ما الطارق coba ulangi وما أدراك ما الطارق terus النجم الثاقب terus إن كل نفس لما عليها حافظ Nah perhatikan dua harokat harokatnya Dua harokatnya Coba ulangi إن كل نفس لما عليها لما عليها لما عليها حافظ nah, حافظ حافظ Nah itu ya Terus fal ah, Falyanzu. Dha ini bukan du ya Fal falyanzu jadi seperti the ya seperti the cara pengucapannya the the wu falyanzuril in iya. coba Fal falyanzuril insanu mimma khuliqa ah mimanya pendek ulangi Falyanzuril Falyanzuril in coba Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Oke, cukup. Ya tadi ya uh, ketika kita membaca Al-Qur'an ya lebih baik uh, mulut kita dibuka gitu ya, lebar gitu ya agar apalagi untuk yang awal-awal baru kita belajar. Nah, ini Eh, untuk melatih makhraj maka kita buka uh, dengan baik gitu ya agar suaranya lebih lebih jelas dan perhatikan dua rokat dua rokatnya nah, ya ini penting ya untuk kita ketahui ya yang seperti ini ya terus uh, agar apa agar kita tidak mengurangi huruf ya atau menambah huruf nah, ya ini termasuk kesalahan-kesalahan yang yang jali hati-hati ya yang tidak boleh dilakukan dilakukannya itu menambah panjang, mengurangi yang panjang ya, atau mengganti huruf ya terus tidak mentasdidkan. Nah, ini termasuk kesalahan-kesalahan yang tidak boleh kita lakukan ya. Nah, kalau semisal misalnya uh, eh, aporiko misalnya kofnya belum sempurna gitu kan. Nah, itu urusan untuk eh, sisi kesempurnaan gitu ya, bukan sisi yang harus dilakukan eh, gitu, tapi sisi kesempurnaan saja. Nah, ya coba uh, gantian gitu mas. Baik. Sebelumnya mengingatkan dulu kepada sobat muslim uh, yang baru bergabung di 1467 AM maupun di www.radiomuslim.com. Kali ini kita ada di sesi praktik. Silakan sobat muslim bisa praktik di kesempatan atau di sesi ini dengan telepon langsung ke nomor 0823 2727 5333 atau bisa sampaikan pertanyaan melalui pesan singkat SMS atau chat WhatsApp ke 0823 2727 5333 sama nomornya ya. Silakan bisa uh, telepon maupun pesan singkat untuk mengajukan pertanyaan atau praktik. Baik, kita praktik lagi Kak Erbi ya. Ya, monggo. Khuliqon. dari awal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Uh mm-hmm. -huh. Wassama'i wat at bagus, terus? Wa ma adraka ma Terus? An-Najmus Saqib. Coba ulangi. An-Najmus Saqib. An-Najmus Saqib. An-Najmus Saqib. Terus? إن كل نفس لما عليها حافظ آه، حافظ حافظ آه، درس فلينظر الإنسان مما خلق إيه ما شاء الله Oke, coba uh, lanjut dari Mas Rasid lagi. Khuliqa. Khuliqa mimma'in Terus? Ya, Yakhruju. Ya, ya dijelaskan. Ya, Yakhruju min Coba ulangi. Terus? إنه على رجعه لقادر إنه على رجع رجعه رجعه سواء إنه على رجعه لقادر terus يوم يوم يوم تبلى السرائر uh -uh. Hmm, itu gak panjang itu. Ulangi. Nah, ya kita uh, dapatkan faida di sini ya. Qaf dengan wawu yang ditasdid, maka kita tidak baca panjang ya. Min quwwatin langsung. Quwwatin. Ya, nah, yang kedua baru di apa di gun gunahkan ya tiwala nasir nah ya insyaallah ya barakallahu fikum terus huli qamim ma inda fiqo terus ya khuruju min bainis sulbi wat taraib heeh إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر ولا ناصر ولا ناصر آه نعم هذا harus bisa beda ya antara sod dengan sin ya uh, kalau sad ya dia mempunyai sifat isti'la yang mana uh, naik ya uh, suaranya naik jadi dengan cuma wala nasir nah, ya nasir nah, itu sin itu ya kalau seperti itu sin tapi kalau sad wala nasir wala nasir sir nah, seperti itu ya jadi hati-hati uh, ketika huruf-huruf yang kasroh Nah ini kadang uh, eh, short, uh, eh, sin ya, itu nyampur, ya short sin nyampur. Dan nanti kalau doma itu lebih nyampur lagi kadang-kadang. Su, su, ya. su, su. Nah, ini sulit ya untuk uh, apa mungkin untuk para pemula gitu ya. Tapi cari cara bagaimana agar bisa beda gitu ya. Karena kalau sama uh, bahaya ya kalau sama ini berbahaya. Ya, bisa mengganti ya, bisa mengganti huruf. Yang levelnya bisa sampai mengganti huruf. Nah, makanya kita selalu untuk uh, belajar gitu ya agar uh, bisa membedakannya di rumah uh, uh, apa sobat tadi muslim kalau bisa ya tetap gitu ya. Uh, kalau di sini hanya tambahan ya di rumah tetap belajar dengan guru-guru yang bisa mengajarkan tahsin ya agar apa makharijul huruf per hurufnya itu baik gitu ya jangan sampai uh, sama antara sin, sod, ya bo dengan vo. Nah, itu ya, bo, vo. Ini bedanya apa gitu ya? Nanti kalau ketemu alam nasroh, nah, al bo, vo. Nah, ini kan uh, bingung nanti kalau tidak bisa. Nah, ya. Kita coba lanjutkan. ya Sebelumnya mengingatkan uh -huh. kembali bagi sobat muslim silakan Eh, bisa sampaikan pertanyaan melalui pesan singkat atau bisa praktik langsung bacaannya ya. Uh, bisa sampaikan ke nomor yang sama untuk SMS, WhatsApp atau telepon langsung ke 0823 2727 5333. Yang barusan ini tadi kita praktik bersama-sama Quran uh, surat al tariq Nah, sobat muslim silakan bisa siapkan musafnya bagi yang ingin praktik uh, Quran Surat At-Tariq. Bisa juga ajukan pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor 0823 2727-5333. Baik, kita lanjut lagi ke Herwi. Nah, ya, kita lanjut di ayat 11 ya. Nanti kalau masih ada waktu kita coba uh, bahas satu persatu hukum tajwid yang ada di dalamnya ya, ya ini penerapannya gitu ya kalau nggak pakai buku bisa anda gitu ya tesnya kan kalau nggak pakai buku gitu ya kalau pakai buku gampang gitu ya nah Oke, kita lanjutkan. Wassama'i dhati raja' Coba Wassama'i dhati raja' Ya, ja-nya ada, nya ada, raja' Ya, jangan dua, jangan salah satu aja. Jangan cuma ra'a atau uh, raja'. Ya, kalau raja' itu cuma jim aja. Ya, raja' Ya, jadi ada ada dua duanya. Kita coba lagi. Wal ardi dzatis sada'. Coba. Wal ardi dzatis sada'. Wal ardi dzatis sada'. Wal ardi dzatis sada'. Nah, gitu ya. Itu ada zal di situ ya, hati-hati ya, bukan dal ya. Kita coba lanjut. Innahu laqawlun fasl. Coba. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا إن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا Nah, coba dari Mas Rosid coba. والسماء ذات الرجل Terus? والأرض ذات الصدع Coba ulangi. والأرض ذات الصدع Terus? إنه لقول فصل Terus? وما هو بالهزل Nah, jangan jangan dibiasakan kan ya Mas ya apa? Kalau kita baca dihentak-hentakan. wama huwa bil hazil ah, jangan model seperti itu. Lempeng aja, eh, apa tidak usah perlu di apa pantul-pantulkan. wama huwa bil hazil Coba. wama huwa bil hazil Terus? Innahum ya. Ah, kan? Innahum innahum yakiduna kaida coba innahum yakiduna kaida uh -uh. wa akidu wa akidu kaida hmm. Fama. Fama. Fama. itu ada hak itu ya hak tasdid Fama الكافرين أمهلهم رويدا Amhilhum amhilhum ruwaida. Coba famah فهل famahilil فمهل الكافرين أمهلهم رويدا Nah, jangan sampai hum ru, ya, hum ruwaida amhilhum ruwaida coba amhilhum ruwaida eh naam ya nah, berarti kan kalau ada ya yang sukun bacanya kita jangan ai gitu ya ruwaida waida jangan ruwaida ya ruwaida ruwaida nah, seperti itu nah ya monggo mas Ah, baik, ini ada yang tanya terlebih dahulu. Oh, emang, dari, emang. Uh, ah, dari Sobat Muslim dan pendengar ada yang bertanya melalui WhatsApp. Ini yang bertanya uh, sudah usia lanjut seperti itu KRB. Yeah. Meminta nasihatnya KRB uh, di mana bagaimana tipsnya belajar uh, untuk yang usia lanjut sudah berumur 63 tahun. Di mana uh, itu kadang sudah lupa-lupa gitu ya uh, itu kadang cukup susah seperti itu Kak Herbi. Mohon nasihatnya Kak Herbi. Nah ya untuk yang sudah berusia lanjut ya uh, istilahnya kita nanti kalau memang benar-benar tidak bisa ya itu rezekinya Allah diberikan memang seperti itu gitu ya rezekinya Allah uh, memang kita diberikan kemampuan hanya seperti itu namun uh, yang patut kita perhatikan di sini adalah ya uh, kita harus tetap belajar gitu ya kita harus tetap belajar ya susah atau tidak yang penting kita belajar walaupun nggak bisa ya walaupun tidak bisa ya itu tidak masalah ya kalau misalnya memang sudah belajar bertahun-tahun tidak bisa itu tidak masalah karena memang Allah memberikan rezeki seperti seperti itu ya yang penting kita tugasnya itu hanya belajar ya sehingga nanti ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentang bacaan Quran kita misalnya begitu ya kita sudah punya hujah di depan Allah Subhanahu wa taala gitu ya bahwasanya kita sudah belajar ya masalah bisa atau tidak hasilnya bagaimana itu serahkan kepada Allah yang penting kita ada kemauan untuk belajar gitu ya ada kemauan untuk mendatangi uh, ahli ilmu yang mana mungkin uh, para ustadz di sekitar kita gitu yang bisa mengajarkan makhluk Ya, masalah bisa nggak bisa itu urusan belakangan. Jangan dipikir itu bisa atau tidak, gitu ya. Nah, jadi misalnya memang tidak bisa ya, ya sudah memang rezekinya Allah kasih seperti kasih seperti itu. Nah, ya. Jadi uh, untuk yang mungkin sudah berusaha lanjut ya jangan patah semangat untuk belajar. Ya misalnya belum tentu ya kadang orang berbeda-beda. Ada yang usaha lanjut ya bisa, ada usaha lanjut yang tidak bisa. Memang rezekinya masing-masing. Ya toh, kalau rezekinya memang Allah kasih bisa, insya Allah bisa. Tapi kalau memang rezekinya Allah memang belum takdirkan untuk bisa, ya memang tidak bisa. Yang penting kita punya hujah. Oh, bahwasanya kita sudah belajar, gitu kan? Kita sudah belajar. Kalau misalnya yang jadi masalah itu apa? Kita tidak mau be belajar. Itu yang jadi uh, problem di sekitar kita. Sudah tidak bisa, tidak mau belajar. Nah, itu kan uh, apa? Uh, ada pertanggungjawaban di dalamnya yang seperti itu. Nah ya, ya semoga selalu kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar ya. Allah taala nabi sallallahu Nah. Jazakallah khairan KRW atas jawabannya semoga bisa memberikan semangat ya bagi kita semua untuk terus belajar membaca Al-Qur'an. e, masih ada waktu silakan sobat muslim bagi yang ingin bertanya bisa sampaikan melalui pesan singkat SMS atau chat WhatsApp ke 0823 2727 5333 mungkin kita praktek uh, sebentar nah, lagi ya. Ya, iya. monggo, ya. monggo Mas. Dari wasama. Wasama Was-sama idza tirja. Mm -hmm. Wal ardi dzatis Nah, ya terus innahu laqaulun fasl. Mm -hmm. Wa ma huwa bil hazl. Mm -hmm innahum yakiduna kaida mm -hmm. ya wa wa akidu kaida mm -hmm. famahilil kafirina amhilhum ruwaida insyaallah ya sudah bagus ya tinggal jim tadi ya yang terlalu banyak udara gitu ya dati raja' dzati raja' jadi jangan ya, apa jim itu tidak banyak-banyak udara ya karena sifatnya yang tertutup gitu ya nah itu dari pembacaan uh, Al-Quran di surat At-Tariq ya nah mau kita bahas atau sudah selesai nih kak waktunya sepertinya sudah oh, sudah nih, selesai ya, Masya Allah <laughs> baik mungkin uh, kita bahas di kesempatan lainnya pertemuan lainnya. Baik, jazakallah khairan KRB atas ilmu yang telah disampaikan pada kesempatan hari ini dan tadi kita praktik ya uh, sobat muslim Quran surat At-Tariq dan tadi ada yang bertanya juga, eh, semoga dari jawaban Kak Herbi yang disampaikan bisa menjadi kejelasan ya, atau bisa eh, membuat kita semangat ya untuk terus belajar seperti itu. Nah, uh, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi Kak Erbi. Nah. Mungkin sebagai penutup kesimpulan pada pembahasan kita hari ini, silakan Kak Erbi. Um, nah, ya, uh, kesimpulan pada kesempatan kali ini ya, tadi kita sudah belajar ya, hampir sudah kita sudah hampir di ujung buku ini yang mana uh, tinggal pembahasan idrom mislen ya, walaupun mungkin belum setengah tapi sudah ya sudah gitu ya, sudah hampir selesai gitu sudah hampir selesai di uh, apa akhir-akhir bait syair ya yang beliau uh, tulis gitu. Ada, eh, nanti ada idwa mislain, terus ada hukum mat ya kalau tidak salah ada hukum mat pula yang akan kita bahas gitu di kesempatan mendatang. Ya. nah am ya. dan uh, tetap semangat untuk kita semua belajar gitu ya karena buku ini adalah merupakan buku yang menjadi pedoman dasar gitu untuk kita yang menerangkan keidah-keidah pokok ya pokoknya dia itu ya akarnya ya mulanya yang sering dijumpai oleh pembaca Al-Qur'an ya hukum nun sukun, mim sukun, lam sukun, ya hukum mat ya dan hukum tadi mislain ya mutaqaribain nah nanti bisa kita bahas yang mana uh, itu penting untuk kita karena itu kita jumpai di seluruh bacaan Al-Qur'an kita ya Nah, yaitu uh, penting untuk kita uh, pelajari secara runut ya secara mendetail yang penting intinya kita sabar ya sabar uh, itu adalah unsur pokok dari semua perkara. Ya, sabar mau mau pekerjaan apapun, mau apapun perkaranya, sabar adalah kunci utamanya. Ya kalau orang belajar nggak sabar, nggak bakal bisa. Mau orang dagang kalau nggak sabar, ya nggak bisa. Ya pokoknya semuanya serba sabar, sabar, tekun, ulet eh, dan eh, selalu mengimprove diri kita gitu ya agar lebih baik ke depannya. Nah, wallahu taala alam bisawab, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Alhamdulillah. Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menebarkan sunnah.